Ibu Eni, selamat siang silakan. Kekerasan ya Bu ya. Masalah kekerasan Indonesia itu udah jadi bahan makanan sehari-hari. Karena gini Bu, polisi kita bayar pajak, tapi polisi itu disalahgunakan Bu. Contoh Bu, polisi itu jadi supir pribadi, jadi supir pribadi seseorang. Kita bayar pajak bayar dari dia, ya. sedangkan dari tempat lain dia jadi supir pribadi orang lain itu bagaimana? Hukum di sini tidak jalan, tidak jalan sama sekali. Itu aja Bu. Terima kasih Bu Eni. Yang lainnya 6339160. Leo, selamat siang silakan. Selamat siang Bu Mary. Iya, silakan Pak. Iya. Kalau kekerasan dibiarkan begitu, lama-lama bisa dimanfaatkan Amerika buat menggulingkan pemerintahan gitu. Seperti di Timur Tengah. Demikian, terima kasih. Terima kasih kembali. Pak Kasim, silakan. Iya, di sini di Indonesia nih saya lihat terakhir mengenai kebebasan beragama jadi kebuatan beragama ya apa aparat penegak hukum ya bisa hukum pidana siapkan dana hukum perdata siapkan data semua pemimpin tidak memberikan teladan yang baik jadi negara ini menggunakan hukum rimba siapa kuat dia menang jadi dalam hal ini saya pikir pemimpin-pemimpin harus memberi teladan yang baik, memberikan sanksi yang keras terhadap pelaku-pelaku kejahatan yang mengatasnamakan agama atau eh, premanisme harus diberantas agar kira dibubarkan saja semua eh, LSM LSM yang mengatasnamakan agama dan preman-preman yang eh, mengaku untuk eh, menjadi bemper bagi penagih-penagih hutang. Terima kasih. Terima kasih kembali. Pak Edison, selamat siang silakan. Ya, ini juga banyak sih ya preman yang berseragam. Itu polisi itu preman berseragam juga. Coba ibu lihat ke puncak. Itu kalau kita macet-macet, dia tawarin bayar gue sekian nanti gue pakai ini weng weng weng weng weng itu begitu aja kerjanya bu gimana itu kan preman berserakan itu polisi itu terima kasih terima kasih kembali Pak Edi silakan ya selamat siang ibu selamat siang silakan saya tidak melihat di negeri kita ini ada pemimpin yang jadi panutan pemimpin diatur oleh preman diatur oleh enteng alias pemimpin itu sama dengan preman dan centeng. Saya tidak melihat ada suatu progres dalam beberapa tahun terakhir ini oleh para penguasa. Jadi saya khawatir kalau dalam beberapa hari, beberapa saat ke depan akan terjadi hukum rimba, entah itu yang mayoritas menelan yang minoritas dan sebaliknya. Jadi hati-hati kita semuanya karena hukum rimba kemungkinan akan berlaku. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang, Pak Yudi, silakan. Ya, kalau kita lihat memang pemerintah kita sekarang ini jauh dari apa eh, toleransinya itu beda sekali. Zamannya Gus Dur kita sangat halus sekali. Beliau benar-benar sosok presiden yang mengayomi seluruh lapisan masyarakat. Dan nah, kita lihat ya, Pak SBY ini selalu menjaga citra. Kalau ada keributan antar golongan, dia melemparkan lagi ke publik tidak ada solusi. Demikian juga dengan polisi. Kalau dia berhadapan dengan preman, mereka nggak akan bisa nangkep kalau premannya belum berbuat. Jauh beda dengan zaman Pak Harto. Ya. Eh, preman belum bergerak aja, sudah indikasinya positif langsung. Tangkap. Jadi nggak ada kejadian dulu. Kalau kayak polisi susah. Mereka udah kena bom dulu baru dicari. Kalau nggak ada bom, bencana belum terbukti nggak bisa mereka tangkap. Itu aja Bu, makasih. Ya, terima kasih kembali. Halo Pak Simabun. Ya, selamat sore ini. Silakan Pak. Ya memang susah ya, terutama polisi-polisi yang di pinggir jalan itu, wah itu contoh yang sangat konkret Itu penegakan hukum di Indonesia ini kan harusnya terutama yang aparat penegak hukum dulu, terutama polisi, jaksa, ya dan lain-lain lah yang berperan di dalam negara hukum. Nah, kita memang sekarang ini Bahwasannya kekerasan di Indonesia itu kayak memang dibiarkan begitu saja. Jadi itu setoran juga itu. Jadi ada perpanjangan tangan gitu. Ya kita nggak usah sebut satu persatu lah nanti ada yang tersinggung ya makanya betul harusnya presiden itu masa basmi begini aja nggak berani atau perlu masih takut kalau nggak didukung untuk 2014 saya pikir nggak perlu lagi lah kalau memang demi bangsa ini apa sih yang mau dia cari ya kalau nanti sudah berhenti bisa saja kayak Pak Harto semua udah apa mencela kalau dia sekarang perbaiki citra dia, maka akan ada yang dibuat untuk Republik Indonesia yang tercinta ini. Terima kasih. Dengan Pak Jimmy, halo. Ya, ini disebabkan oleh ini Pak ya. Satu, memang ketidakserjatan. Kedua, tidak ada ketidakteladanan. Ya. Nah, terus, memang tipikal rakyat ini saya juga bingung juga. dalam pemerintahnya yang seperti tadi ya. Mereka kan, di sini juga ada rasa bangga kalau melanggar hukum gitu. Nah, contoh kayak kita di <clears throat> lalu lintas ya, motor itu kalau potong kompas, ya kan, lawan arah, segala apa, mereka nggak merasa bersalah, malah bangga gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Jimmy. Halo Pak Firman. Selamat siang, Pemburu. Ya silakan Pak. Ya begini, eh, kalau tadi dibilang itu bukan saja hanya ketidaktegasan pemerintah ya, tetapi pemerintah ini tidak bisa menciptakan kesejahteraan dan mencerdaskan bangsa. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Pak Firman. Halo Pak Aden. halo, Pak. Silakan Pak Aden. Ya Pak, saya tiap hari lewat jalan Ciledug Raya melalui dari Cikongo itu di depan polsek jelas-jelas ada pos polisi terus mobil mobil angkot dan mobil bus itu ngetem pak padahal 100 meter dari depan polsek Cilegon mohon diperhatikan pada kapal jet yang baru tuh selamat dari Pak Adin terima kasih Pak Adin ada Pak Leo halo selamat sore Pak Jari ya silakan Pak Leo Iya Pak dari eh, kekerasan itu kan banyak ya, kita tidak ini ya eh, masuk ormas-ormas ya. Eh, kalau saya melihat tuh eh, seperti Kementerian Pendidikan Kebudayaan menyetor uang 10 juta gitu ke UNESCO itu juga termasuk kekerasan. Kenapa mesti setor ke sana gitu? Terima kasih. Terima kasih paling ada apa Pak Ali Akbar, halo. Ya, saya kira apa yang dirilis oleh apa eh, Komper tadi itu betul itu. Hanya satu hal yang perlu diper, diperhatikan bahwa ketegak, kan presiden itu sebenarnya sudah ada hanya saja perpanjangan tangan dari dari orang-orang aparat di bawah itu yang kurang bisa berdiri. Nah saya kira itu disebabkan karena paradigma berpikir para aparat kita terlalu terlalu mengedepankan HAM. Sehingga, halo? Ya. Mungkin eh, perlu ada semacam eh, apa itu sosialisasi atau apa yang diinginkan presiden terhadap para aparat yang ada di bawah. Halo? Ya, baik. Masih ada lagi Pak Alif? Ya saya kira begitu. Terima ya. kasih. Terima kasih Pak Alif atas. Selamat malam Pak Alex. Ya, selamat malam. silahkan komentarnya Pak. Eh, baik. Memang penegakan hukum kan kalau disebut dalam bahasa Inggrisnya law enforcement. Jadi ada kata force itu ada sebuah kekuatan yang dibutuhkan dalam sebuah penegakan hukum. Kalau tidak ada dukungan pemerintah atau government will, maka tentunya uh, nanti masyarakat itu akan mengambil hukum sendiri-sendiri yang terjadi sekarang ini. Ada yang main bacok, ada main tembak, sampai dan lain-lain. Saya kira begitu. Terima mhm. kasih. Terima Pak Alex.